وصلاة الله وسلامه على حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا إنا نسألك علما نافعا وإنا نعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير اللهم يا ربنا احشرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت wal jannata ba'dal maut amma ba'du yang kami cintai yang kami muliakan ayahanda kami bunda kami saudara-saudari adik-adik Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa beristiqamah di masjid di rumah Allah untuk berzikir yang tadi sudah didahului dengan zikir kemudian untuk bertafakur merenung menuntut ilmu semoga Allah memberikan kepada kita semua ketulusan ikhlas yang ikhlas di dalam menuntut ilmu akan Allah beri ilmu yang tanpa ia duga-duga itu yang disebut dengan ilmu laduni Allah memberikan pemahaman Makanya yang perlu kita benahi di saat seperti ini adalah niat. Niat minta kepada Allah, niat menuntut ilmu karena Allah. Allah yang memberikan kepada kita ilmu dan Allah yang memberikan kepada kita pemahaman dan Allah juga yang memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu kita dan juga Allah yang akan menerima amal kita. Amal tanpa ilmu tidak sah dan tidak diterima oleh Allah. Maka perlu kita belajar ilmu. Perlu. Amal apapun yang dilakukan tanpa ilmu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah untuk membenahi amal kita. Ada beberapa hal yang selama ini lengah ya dipelajari oleh siapapun yang hadir di majelis berkenaan dengan masalah-masalah kesehari-harian atau fikih. Sering seorang penceramah bercerita hanya tentang ilmu-ilmu yang sifatnya membenahi akhlak dan moral dan memang itu yang paling penting. Cuman kita juga perlu untuk mempelajari ilmu yang membenahi, membenarkan amal-amal kita. Yang sering disebut dengan ilmu fikih. Tapi ilmu fikih saja tanpa dibarengi dengan akhlak juga tidak menarik, tidak indah. Sehingga kebenaran itu baru sah dan bisa sampai ke hati orang jika dipadu antara kebenaran dan akhlak. Nabi membawa kebenaran. Tapi cara menyampaikan kebenaran dengan akhlak, maka kebenaran pun mudah nyampe ke hati hamba-hamba Allah. Baik, pada pertemuan yang lalu kita sudah berusaha untuk menata hati kita agar kita bisa menghilangkan kesombongan dan seterusnya. Baru sekarang kita mencoba untuk masuki ilmu. Ilmu tentang fikih. Ada beberapa hal yang harus diketahui sebelum kita mempelajari detailnya ilmu fikih. Kita harus tahu siapakah orang yang sudah mendapatkan kewajiban-kewajiban. Ada kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepada hambanya. Dari yang namanya sholat, puasa, menutup aurat, larangan untuk zina, larangan-larangan keharaman-keharaman. Siapakah yang dilarang untuk melakukan keharaman dan siapa yang diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban? Kita harus tahu siapa mereka. Ada pembahasan yang jarang juga dihadirkan oleh pembicara tentang fikih adalah pembahasan tentang orang mukallaf. Siapakah orang mukallaf? Orang yang sudah punya kewajiban yang terbebani dengan beban-beban kewajiban. Orang mukalaf syaratnya ada empat. Ini kita harus tahu. Apakah kita tergolong orang mukalaf atau tidak? Orang mukalaf ada empat ciri-cirinya. Yang pertama adalah orang yang berakal. Berakal. Maka ketahuilah, seorang yang gila bukan gila uang Bukan gila perempuan, bukan gila pangkat. Seorang yang gila, dia bukanlah orang yang mukallaf. Artinya tidak ada kewajiban baginya dan tidak ada haram baginya. Maka orang gila adalah tidak dosa di saat meninggalkan sholat dan tidak dosa di saat meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Dan tidak bisa disifati sebagai pelaku dosa. Orang gila. Maka cukuplah jika ada di antara kita yang malas sholat, malas puasa, agar tidak dosa, maka cukuplah dia menjadi orang orang gila. Atau cukup bagi orang yang sudah gede begini kok masih nggak sholat atau nggak puasa, sebut saja dia adalah orang gila. Jadi yang pertama adalah orang gila. Kalau ada orang terlahir dalam keadaan gila, melakukan apapun hidupnya di dunia, mati masuk surga. Subhanallah. Biarpun kelihatannya dia lihat telanjang di pinggir jalan Allah. Di depan manusia dia hina, tapi di depan Allah tidak punya dosa. Orang gila yang sesungguhnya. Termasuk gila adalah orang yang akalnya tidak sempurna, idiot. Seorang ibu diberi oleh Allah seorang anak yang idiot. Biarpun umurnya 20 tahun kayak bayi. Allah. Itu sama dengan orang yang tidak berakal. Dia ahli surga yang berjalan di atas bumi, lihat. Dia tidak pernah kenal ria, tidak pernah kenal sombong, nggak bisa gunjing kayak kita dan seterusnya Allah. Memang dia tidak sholat. Yang pertama adalah orang yang berakal. Jadi baru orang disebut sebagai orang mukallaf yang punya beban kewajiban kalau orang tersebut adalah orang yang berakal. Yang kedua adalah orang yang mencapai akil balik yang belum balik tidak disebut sebagai orang mukallaf. Dia belum punya kewajiban anak-anak yang belum balik. Anak-anak kita yang belum balik belum punya kewajiban. Tidak wajib melakukan apapun. Dan tidak ada dosa bagi anak-anak semacam itu. Akan tetapi, jika dia melakukan dosa, maka yang salah adalah orang tuanya. Kalau si anak sih tidak dosa. Kalau kita punya anak sudah umur 7 tahun, yang disebutkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, muru auladakum bis salati inda sab'in. Wadribu 'alaiha inda ashrin. Kalau kamu punya anak, perintahkan untuknya agar melakukan sholat kalau sudah mencapai umur 7 tahun. Jadi Bapak Ibu, anak kita yang umur 7 tahun belum wajib sholat. 8 tahun pun belum wajib sholat. Tapi wajib bagi orang untuk mengajari sholat. Dan dikiaskan dengan sholat semua termasuk ibadah puasa. Menutup aurat. Ini Ustadz salah paham. Kami kadang terheran. Ustadz salah paham datang ke pondok. Umurnya sudah 10 tahun katanya. Ustadz anaknya kan belum pakai ini. Kan masih anu belum balik dia. Oh salah paham dia rumahnya. Ada datang ke tempat kami pakai baju. Ya yang anak-anak kecil. Ustaz, katanya belum balik. Eh, memang belum balik tidak dosa bagi dia. Tapi bagi orang tua wajib mengajari anaknya untuk menjalankan syariat semuanya. Mulai umur berapa? 7 tahun. Maka anak kita yang umur 7 tahun, 8 tahun belum wajib dia melakukan sholat. Tapi wajib bagi orang tua untuk mengajari sholat. Kalau orang tua tidak mengajari sholat, yang dosa orang tua. Sebab perintah kewajiban dibebankan atas orang tua untuk mengajari, bukan untuk sholat untuk memerintahkan. Ini sering teledor kita. Entah-entah anak umur 7 tahun dibiarkan. Memang kadang teledor, sholatnya masih nolah, noleh. Gak apa-apa, anak kecil. Tapi harus sudah mulai kita biasakan di saat umur 7 tahun, 7 tahunnya nggak berlaku tahun masehi dalam Islam itu. Kalau sudah kita ngomong ingat tahun yang lalu, bulan yang lalu, tahun baru Hijriah. Kalau sudah umur dalam Islam itu hanya Hijriah yang berlaku, nggak ada masehi. 7 tahun Hijriah namanya usia tamyiz. Tamyiz itu sudah berakal, sudah mulai faham dia. Kalau sudah anak kita umur 7 tahun, maka wajib kita ajari anak-anak kita sholat. Kalaupun masih kadang-kadang sholatnya toleh-toleh, ya wajar anak kecil. Wajib kita ajari menutup aurat, biarpun kadang-kadang dibuka, nggak apa-apa. Namanya, kadang-kadang dibuka. Tapi tetap diingetin, sayang, sayang, sayang. Kapan sampai kapan? Sampai balik. Kalau balik, harga mati. Kapan seorang anak disebut sebagai anak yang balik? Seorang anak disebut sebagai anak yang balik. Balik itu dewasa, sudah punya kewajiban. Bagi seorang anak laki-laki, ada dua ciri balik tersebut. Dan kami harap bahwa saja fikih itu dihafal, tidak hanya didengar. Jadi langsung dihafal, nanti langsung kebayang. Dan kami ngomongnya satu-satu, insya Allah masih bisa dihafal, insya Allah. Balik, tanda balik bagi anak kecil, ya, bagi anak laki-laki. Yang pertama, keluar mani di usia 9 tahun. Usianya 9 tahun keluar mani baru dia disebut sebagai anak yang sudah balik. Satu. Kalau usia 9 tahun belum keluar mani belum disebut balik. Artinya baginya belum wajib apapun. Tapi tetap bagi orang tua wajib ngajari sholat. Jangan bilang tanggung oh, anak saya belum balik, biarin deh nggak sholat. Itu salah paham betul. Itu seperti Ustaz tadi. Ustaz bagaimana Ustaz salah paham itu? Dan Ustaz beneran dia. Mungkin anak ini juga tidak sholat. Na'udzubillah. Mura'ulatakum bisolatu inda sab'in. Jadi anak kita kok 9 tahun belum keluar mani anak laki-laki. 10 tahun belum keluar mani belum balik. 11 belum balik. Selagi belum keluar mani. Sampai kapan? Ditunggu kalau ternyata dia tidak keluar mani. Mungkin ada seorang anak sampai umur 15 tidak keluar mani. Karena dingin dia tidak berpikir macam-macam, tidak pernah dengar yang aneh-aneh. Hanya sibuk belajar, belajar, belajar. Baru yang kedua, tanda balik adalah seseorang anak disebut sebagai balik kalau sudah genap usia 15 tahun hijriah. Jadi kalau sudah anak kita mencapai 15 tahun hijriah, biarpun tidak keluar mani, dia sudah balik. Sudah pasti. Kalau anak kita mencapai umur 15 tahun, biarpun tidak keluar mani, dia sudah balik. Dan memang masalah ini kadang serba salah kalau kita bertanya kepada anak laki-laki jika yang bertanya seorang ibu. Memang ini ada akan tapi bisa dengan memudah pendekatan untuk berbicara berandainya nak kalau seandainya kamu sudah keluar mani begini kamu sudah punya kewajiban gini-gini. Biasanya ada dari wajahnya tuh rasa malu, rasa apa gitu. Karena memang tidak tidak mungkin bertanya, kamu gelar ya? tidak mungkin kalau anak kecil. Dia akan merasa, karena itu adalah malu bagi sebagian anak. Cuman sekarang pergaulan yang mengerikan. Pergaulan yang subhanallah. Ada seorang anak kecil nangis. Diambil oleh salah satu dari sahabat ada apa anak kamu nangis? Dia masih umur 13 tahun. Ceritanya menangis, menangis. Rupanya dia sudah kenal hubungan hubungan seperti itu. Akhirnya ditanya dengan siapa nak? Dengan adiknya yang masih umur 3 tahun. Ah, 3, umur kelas 3. Kelas 3 SD dan ber, sering melakukan yang demikian. Bagaimana bisa terjadi yang semacam itu? Pergaulan. Karena waktu ngobrol diajari oleh orang untuk begini, begini, begini. Sementara tidak ada tempat untuk melampiaskan kecuali adiknya yang ada di rumah. Itu kalau tidak segera ditolong, itu sepanjang masa akan menjadi berzina seterusnya. Maksud kami apa? Pendidikan dari Nabi luar biasa. Kalau sudah anakmu itu usia usia 7 tahun. Bahkan sepuluh tahun dalam riwayat farkun fil madhaji. Pisahkan tempat tidur mereka. Dan jangan kau anggap sepele. Karena mereka akalnya belum belum jalan. Belum berpikir masa depan, kadang ada syahwat muncul, anak kecil akan melakukan dengan siapapun yang paling dekat dengannya. Jangan dianggap sepele. Biarpun keluarga mulia, keluarga terhormat. Sebab anak belum berpikir, anak belum menjadi ustadz, anak belum punya ilmu. Dengar pendidikan Nabi Alaihi SAW, anak laki-laki kita dengan anak perempuan kita harus ada batas. Tidak boleh tidur berbarengan. Perikuhu nafil madaji, pisahkan dari tempat tidur. Nah ini maksudnya apa? Karena itu masa mendekati usia balik. Sehingga mohon maaf, di saat seorang anak laki-laki menemukan rasa keluar mandi yang pertama, itu akan bangkit syahwat saat sering-sering. Karena di saat tidur melihat adiknya jatuh tidur nih, dia tidak ngerti haram, halal haram. Dia baru kenal balik. Mungkin sekali terjadi dengan saudarinya. Dan bisa, tidak bisa dikatakan busuk dia karena masih anak kecil waktu itu. Akan tapi karena keteledoran orang tua, tolong diperhatikan. Nabi dengar nih, Rasulullah dengar. Farrikuhunna fil madajih. Wafarrikuhum fil madajih dalam Tempat tidurnya dibilah, ini anak laki-laki dipisah, anak perempuan di, dipisah. Kalau sudah usia, usia yang mendekati usia balik. Sampai apalagi usia balik. Jangan ngentengin sama-sama anak tiga setan lebih dahsyat dari itu semuanya. Sebab urusannya urusan syahwat, tuhai ibu. Urusan syahwat adalah satu rasa yang dia tidak bisa mencari ke tempat lain kecuali dilampiaskan. Baik. Keluar mani di usia 9 tahun. Nah ini, ada pun masalah Keluar mani itu ciri-ciri mani. Ciri-ciri mani agar tahu apakah itu mani atau bukan. Tidak kita pindah ke putri dulu. Kalau anak laki-laki keluar mani di usia 9 tahun ke atas. Kalau 9 tahun tidak keluar mani ditunggu sampai usia berapa? 15. Kalau sudah 15 pasti dia adalah balik, nggak ada tawar. Baik. Eh, untuk anak putri sama dengan laki-laki tadi, cuma ketambahan satu dia itu apa? Haid di usia 9 tahun. Dan insya Allah bu, fikih kita ke depan kami akan hadirkan fikih haid. Tidak tahu Umi ngajar fikih haid atau tidak di Ar-Rahman? Hah? Baik, nanti bisa disambung dengan fikih haidnya dengan Umi. Kita punya bu cara mempelajari haid dengan praktis ringan. Cuman syaratnya yang bisa nulis bawa buku tulisan kertas kosong. Ada bukunya, cuman buku itu dilarang dibaca. Kecuali setelah belajar. Kita rubah karena apa? begitu gampangnya rumus tersebut, khawatir kalau baca buku karena gitu kita hadirkan banyak contoh, akhirnya ibu melanglang dengan contohnya nggak dengar omongan saya, akhirnya nggak paham nggak paham di buku, nggak paham di saya. Saya tidak mau begitu. Kita punya fikih head praktis. Fikih head praktis itu kalau orang mau serius hanya cukup 30 menit kali dua plus 30 menit. 30 menit head, 30 menit adalah nifas, 30 menit adalah latihan. Begitu mudahnya. Jadi itu karena pengalaman waktu kita ngajar kitab head, dulu kita ngajar kitab head yang tebel itu, ternyata saya pusing juga, san, mahasiswi juga pusing waktu itu. Setiap pengajian nggak pusing sudah, harus kita membuat akhirnya itu kita ulah, kita olah, kita olah tanpa keluar dari madhab para imah. Ternyata kita punya bisa menemukan rumus yang ringan, insya Allah pada pertemuan yang akan datang, tolong adik-adik putrinya. Ini. Dan kalau urusan head itu sebetulnya wajib bagi semua wanita belajar head dan wajib bagi seorang laki-laki yang mau nikah. Jadi kalau seorang laki-laki itu nggak punya ilmu head, hak nggak boleh nikah aslinya. Begitu rumus ya. Kalau terpaksa saya tetap pengen nikah, boleh. Kalau kamu pengen tetap nikah, boleh nikah. Tapi setelah nikah, kulaan, belajar head, ngajari istri. Aduh, susah. Masih susah. Kalau begitu, istrimu suruh mondok dulu. Mabuk juga. Hah? Jadi ya sudah yang terakhir izinkan ngaji yang benar dibimbing kayak begini ini masih lumayan ini jadi boleh nikah tapi istrinya harus ngaji terus kalau istri yang nggak ngaji dosa pengen cari pahala katanya sunnah nabi sunnah nabi dosa istri yang nggak ngerti ilmu head istri yang nggak ini masya itu nanti akan kita hadirkan pada pertemuan yang akan datang insya Allah praktis ringkas head praktis tidak susah tapi syaratnya tolong bawa catatan kecil saja baru setelah selesai nanti bukunya bisa dibagi-bagi bayar nggak Tanya tim, kalau tim banyak duit gratis. Kalau timnya nggak punya duit, bayar nanti. Tanya aja, kalau saya pengennya gratis semuanya bu. Cuman biasanya tim tuh, ah oh, ya kalau bayar nanti gimana nanti. Nah ya sudah, urusan sama tim sana. Ya, Baik. Jadi apa tadi? Balik ya. Kalau seorang anak putri sama, keluar mani. Keluar mani di usia berapa? Sembilan tahun. Atau keluar darah head di usia sembilan tahun. Kalau ternyata seorang anak gadis karena mungkin setiap wanita berbeda-beda, tidak keluar mani, tidak haid, ditunggu. Sampai usia berapa? 15 tahun baru genap 15 tahun selesai masuk 16 head apa balik artinya balik sudah punya beban-beban kewajiban ciri-ciri mani tidak semua cairan putih yang keluar dari tempat tersebut adalah mani Sebab ciri mani tidak ada hubungannya dengan warna. Merah, putih, kuning, hijau tidak penting. Sebagian orang hanya menganggap karena putih itu mani, bukan. Ciri mani ada tiga. Bau, baunya seperti maksudnya dan mencium pun tidak tidak dianjurkan akan tapi kalau ingin tahqiq karena ada keraguan kalau ingin membuktikan apakah ini benar air mani atau sekedar keputihan Baunya itu anir, seperti kalau ibu memegang putih telur, ah, ibu gosok-gosok dengan sedikit air, itu mirip seperti itu namanya air mani. Atau putih bunga, bunga matahari itu putihnya. Itu kalau dipecah begitu ada amis-amisnya seperti seperti itulah bau air mani. Ini sekedar mohon maaf ini majelis mulia karena harus diterangkan sejelas-jelasnya. Jadi bau kalau ada bas-basahan di celana dalam kita, kita lihat, hmm, mirip ini. Biarpun kita tidak merasakan waktu keluar atau tidak melihat saat keluar, maka kalau sudah ada bau itu berarti mani atau bukan dan ya. Tanda yang kedua adalah waktu keluar itu adalah ada hentakan. Mohon maaf ini majelis mulia ini harus tahu. Begitulah para ulama menyebutkan. Kalau air kencing mengucur gitu. Tapi kalau mani ada hentakan, dan itu lebih tampak di kaum pria daripada kaum wanita. Hampir kaum wanita tidak terlihat. Karena hentakannya ada di dalam. Yang ketiga, majelis mulia, mohon maaf ya. Di saat keluar ada kelezatan yang khusus. Kalau bahasanya klimaks. Ada kelezatan yang khusus. Waktu keluar mani itu ada kelezatan yang khusus. Dan makna khusus ini adalah jangan diumbar dalam cerita. Karena apa? Omong kosong semua orang yang sudah merasakan pasti ngerti diajak ngomong begini. Dan yang belum merasakan tidak bakal ngerti biarpun diceritakan satu jam. Jadi ini, kadang sebagian orang memaksakan untuk cerita. Rasanya begini, enggak, jangan. Sudah, laporannya ada keledatan yang khusus, dan itu adalah rasa khusus, sudah, jangan dibahas. Ada sebagian ustadz memaksakan untuk paham, enggak paham. Kalau belum pernah merasakan keluar mani, tidak akan tahu. Karena itu urusan namanya urusan zauk, urusan rasa. Urusan rasa tidak akan bisa diceritakan kepada orang kecuali orang yang punya pengalaman sama. Seperti halnya madu, madu rasanya ma manis. Kalau ada seorang ibu nggak pernah minum madu, dicerai bu madu, madu itu rasanya manis. Dia mesti bilang kayak gula ya, bukan, kayak permen ya, bukan, kayak ya, bukan. Capek, kasih air, kasih madu sendok, hmm, oh gitu. Makanya kami ibu para ustadz Jangan menjadikan majelis itu majelis jorok di saat berbicara tentang ini. Yang penting ada keledatan yang khusus. Ini hak. Dan bukan seperti kelezatan waktu kita nahan kencing yang bermenit-menit, berjam-jam, lalu keluar air kencing. Itu lezat. Tapi bukan semacam itu. Dan bagi yang sudah pengalaman bakal tahu, dan yang tidak pengalaman juga tidak bakal tahu. Maka ini selesai sampai di sini. Selesai, ada tanda. Maka, warna itu nggak penting. Putih atau yang lainnya kesalahpahaman orang belajar. Ada seorang wanita setiap hari mandi besar setiap sholat. Kenapa? Rupanya tanya sama temannya eh mandi kayak apa sih? Pokoknya kalau ada cairan putih keluar itu mah mandi Akhirnya dia bingung mandi terus tiap hari. Padahal itu kepu putihan. Keputihan bukan mani. Keputihan hanya menjadikan orang wajib wudhu, tidak wajib mandi besar. Baik itu adalah masalah mani. Mani adalah menjadikan orang wajib mandi besar. Baik, kalau seorang anak sudah keluar mani, jadi nanti bisa mohon maaf. Jika seseorang menemukan di celana dalamnya basah. Mohon maaf, kalau dicium ternyata ada anjir-anjirnya, hmm, berarti apa? Mimpi. Biarpun tidak kerasa mimpinya. Nggak kerasa waktu mimpi, bangun-bangun tiba-tiba ada bebasan. Kalau ternyata ada anjir-anjirnya seperti itu, aduh mani. Berarti harus mandi besar. Karena mungkin mimpi basah tapi tidak rasa dia. Tapi kalau ternyata dicium pusing, ompol dia. <laughs> Berarti harus cuci itu. Jadi ya, aja. Jadi harus bisa dibedain ini. Baik. Selesai masalah tanda balik. Memang ini rasa serba salah seorang ibu kadang untuk tahu anaknya yang demikian ini. Dan kita pun kadang-kadang sebagai seorang guru melihat santri itu hanya juga susah serba salah. Cuman biasanya kita bisa mencermati di saat kita bercerita begini-gini ada wajahnya yang oh, ini sudah. Biasanya langsung pokoknya kalau kamu ngapain harus begini. Langsung dia melakukan berarti dia sudah keluar mani. Sebab tidak boleh diumbar itu. Nauzubillah ada sebagian bercerita keluar mani kepada temannya diceritakan sehingga akan mengundang temannya untuk mengeluarkan mani dengan sengaja akhirnya menjadi bencana di tempat tersebut kotor. Orang suka mengeluarkan mani bukan dengan mimpi, bukan dengan dengan yang lainnya. Bahkan ada sebagian tempat nah naudzubillah Mengeluarkan mani dengan syahwat, biarpun tidak laki-laki dengan perempuan. Anak kecil yang dewasa di pondok itu hati-hati jika di pondoknya itu adalah ternyata tidak pernah diantisipasi antara laki-laki dengan laki-laki. Alangkah banyaknya laki-laki dengan laki-laki sama-sama memuaskan untuk mengeluarkan mani. Perempuan dengan perempuan ada pondok yang tidak ada pendidikan akhlaknya. Hanya ngumpulin orang saja. Ngumpulin orang, padahal itu dosa gede. Katanya dosa kecil, bagaimana dosa kecil mau sampai megang alat? megang kemaluan orang lain. Ada di sebagian pondok pesantren dan semoga Allah mengampuni dan memberikan kesadaran kepada pembina pembimbingnya. Itu yang jarang diperhatikan juga. Tidak semua pondok, ada beberapa pondok dan itu pengaduan dari beberapa santri juga. Santri yang ngadu Buya di pondok saya begini begini. Bener? Iya. Yang benar Iya. Eh yang datang iya, iya betul. Makanya kalau ada anak putih di pondok itu bisa menjadi anak ganteng itu jadi rebutan. Sama di pondok putri dia mau begitu. Alhamdulillah. nggak bisa terjadi yang demikian itu? Sampai ada sebagian kota itu pakai istilah khusus. Dan itu akhirnya sebagian anak yang baru ke, masih kecil baliknya itu bukan karena mimpi, karena dikeluarkan mani oleh temannya. Dipaksa oleh temannya. Itu banyak yang cerita semacam itu. Karena di pondok itu sudah tidak ada pendidikan yang benar, hanya belajar ngaji. Kitabnya gede gede Sampai ada istilah yang sangat khusus Ya Allah, bagaimana istilah itu menjadi umum? Mairil. Yang pernah di sebuah daerah ada istilah mairil. Mairil itu adalah kayak istriku, tapi laki-laki sama laki laki. Kalau kita masuk toiletnya itu sama tulisan-tulisan. Ini mairilku yo, mairil, mairil. Sudah umum, mairil, mairil, mairil, mairil, mairil. Pertama kita bilang apa mairil? Mairil itu adalah kayak istri, tapi bukan laki-laki, bukan laki-laki perempuan. Jadi laki-laki dengan laki-laki kebusukan yang ada di di dalam pondok pesantren itu. Makanya hati-hati. Dan tolong anak-anak harus perhatikan betul apalagi di saat menjelang usia ba, balik. Dan yang paling membahayakan adalah jika sang anak kecil itu merasakan keluar mani bukan dari mimpi tapi dengan cara yang salah semacam itu, akhirnya dia menjadi kecanduan dan dia punya kelainan seks. Usir saja di pondok kalau ada anak rusak kayak begitu. Nah, mondok kita ketat kalau tanya tanya Ah, eh, usir kalau ada gejala-gejala kayak gitu. Usir, jangan jadi penyakit nular itu. Karena apa? Itu urusan syahwat. Semua orang pasti melewati masa itu. Semua pasti melewati masa itu. Akhirnya apa? Dia lebih senang memuaskan syahwat dengan seperti itu. Terus kalau menikmat, nggak ada yang tahu, nggak ada yang marah. Kalau dengan perempuan di luar kan mungkin wah digebuki sama orang dan sebagainya. Ini laki-laki dengan laki-laki masuk bab homo. Naudzubillah. Ini ada di dalam pondok sebagian pondok pesantren. Hati-hati kalau Bapak Ibu nyekolahkan anak-anak di pondok pun ternyata tidak semuanya juga ada bimbingan akhlak untuk yang satu ini. Ada sebagian pondok hanya senang mengumpulkan santri toh. Wah, santri Masya Allah. Ratusan. Ribu barangkali. Akan tapi ternyata urusan begini sampai mohon maaf. Semoga Allah mengampuni. Kita tidak ingin ada kiai yang masuk neraka. Pondoknya gedungnya gede, atau tapi kamar mandinya kebuka semuanya. Ayo. Aurat besar ini kelihatan, maksud aurat besar. Aurat besar itu terlihat adalah haram. Kadang-kadang sampai suatu kita anak putri dengan putri mandi bareng. Gimana ini? Apakah baca kitabnya sambil tidur Membuka aurat, kelihatan aurat ini. Mandi bareng itu haram mutlak. Tidak ada tawar madhab manapun. Madhab kelima tok yang mengatakan boleh itu madhabnya setan. Empat madhab semuanya melarang. Hanya madhab yang kelima. Dan madhab siapa? Madhabnya setan yang mengatakan boleh. Cuman semua orang bisa bersalah dan berdosa. Ada kata, ada waktu untuk minta maaf kepada Allah. Ya sudah, nyesel dulu saya mondok begitu. Ya mungkin. Cuman ayo membuat perubahan. Makanya yang dekat dengan kami yang kami tolong, utamakan kamar mandimu. Kunci satu-satu dihukum kalau berdua. Dan jangan pelit lampu. Kamar tuh. Kalau bisa ranjang satu-satu, kalau tidak harus ada kontrol. Setiap saat ada yang kontrol, jangan sampai ada terjadi apa-apa. Dan tegas, kalau ada pelanggaran hukuman supaya tidak. Karena penyakit ini nyandu kepada yang lain. Nah, Ini terbiahnya ya. Karena secara psikologi semua komunitas laki-laki yang kayak perempuan bakal jadikan ajang pelampiasan syahwat. Biarpun di penjara, sama. Di penjara pun juga begitu. <laughs> Kalau ada ganteng di penjara itu di kalangan penjara sudah habis lah <laughs> Sama di kalangan perempuannya juga semacam itu di kalangan perempuan. Saudara-saudara yang ada di Hong Kong semoga Allah mengampuni mereka. Saudari kita. Ternyata di Hong Kong ya karena jauh dari suami, dan bagi mereka tidak mudah untuk mencari laki-laki untuk menikah. Sehingga yang namanya lesbi merebak. Ini adalah pengaduan dari teman-teman yang di Hong Kong untuk memberikan ceramah khusus tentang lesbi. Bahkan kita dikirim foto, ternyata mereka nikah-nikahan juga. Ada foto-fotonya, ini nikah-nikahan beneran. Itu diresmikan. Innalillah. Orang Indonesia. Dari mana itu semua yang terjadi? Sebab dari ini tadi. Komunitas perempuan-perempuan, perempuan-perempuan, syahwat dilampiaskan. Sehingga kerasan di sana, tidak pengen pulang suaminya nunggu di rumah. Dia lebih senang dengan kebusukan-kebusukan. Tidak tahu kenapa kita ngomong ke situ. Kita selesaikan urusan balik tadi ya. Hati-hati dengan anak-anak kita kalau didik. Di mana anak kita belajar harus kita cermati. Kadang dapat ijazah dari gurunya, gurunya yang perlakukan begitu. Waduh, habis lah kalau gurunya kan tidak bisa nolak. Dia jadi guru pun begitu nanti. <laughs> Innalillah. Dan itu pengakuan juga yang melakukan siapa? Guru saya. Rupanya memang betul masyhur guru itu adalah setiap ada santri ganteng pasti dipanggil suruh mijet di kamarnya nanti ada kelanjutannya. Laki dengan laki. Innalillah. Semoga Allah mengampuni. Saya tidak menggunjing karena tidak menyebut kiai mana. Insya Allah kiai yang ibu kenal baik semuanya. Yang saya sebut kiai yang ibu gak kenal. <laughs> karena ini kenyataannya semacam itu. Banyak di sebuah pesantren istilah mairil mairil itu sudah umum. Mairil atau apa? ini? Harus ada ketegasan. Bahkan kita berusaha kamar mandi banyak. Di pondok itu kita buat kamar mandi itu jajar 30 kamar mandi. Baru itu. 30 kamar mandi. Ada 20, ada 6. Pokoknya di mana-mana kita buat kamar mandi dikunci. Pelanggaran jangan macam-macam kalau ada yang anu. Usir. Baik, balik. Jadi yang pertama berakal, yang kedua adalah ba balik. Yang ketiga, orang punya beban kewajiban, yang ketiga adalah bisa mendengar atau bisa melihat. Atau bisa mendengar. Kalau orang bisa mendengar, bisa paham tidak kalau dikasih tahu? Baik, tidak bisa mendengar tapi bisa melihat. Bisa dikasih isyarat? Bisa. Maka dari itu, jika ada orang terlahir dalam keadaan buta dan tuli, ahli surga dia. Nggak ada beban kewajiban apapun baginya. Karena nggak ngerti larangan dia. Nggak ngerti kebaikan, nggak ngerti halal, nggak ngerti ha? haram. Ada orang yang terlahir dalam keadaan buta dan tuli sama kayak orang gila tadi, nggak ngerti halal haram. Tapi kalau orang terlahir dalam keadaan buta tapi bisa dengar, punya wajib, wajib ngaji. Ada kan orang buta tapi awal Quran, alim, banyak. Orang buta menjadi ulama besar banyak. Imam Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad buta. Tadi rotib yang dibaca. Buta. Tapi bisa ngarang banyak. Ada orang bisa melihat. Tapi tuli. Biasanya orang bi bisu. Ada di majelis kita itu ada bu majelisnya orang bisu. Ada tulisannya, maka ibu jangan duduk di situ. Khusus untuk orang bisu. Kalau bu duduk di situ dikira bisu pokoknya. Ada kan di pondok itu ada ada satu tempat ah. Tidaknya <laughs> ada tamu duduk di situ. Wah, ini khusus orang bisu nih. ada yang terjemahkan bu. Banyak itu yang bisu itu ada yang terjemahkan. Saya pun belajar juga belum bisa-bisa. Paling begini-gini toh saya tahu dah. <laughs> Ah, itu ada bisu dan dia bisa paham. Maka yang masih bisa melihat, biarpun tidak bisa mendengar, dia bisa mendapatkan beban kewajiban. Jelas ya? Yang keempat. Yang keempat adalah telah sampai kepadanya dakwah Islam. Pernah dengar seruan Islam. Pernah dengar tentang Islam. Pernah dengar seruan Islam. Artinya, jika ada orang hidup di tengah hutan, nggak pernah berurusan dengan Islam nggak ngerti radio, nggak ngerti TV, nggak ngerti, nggak pernah ada orang dakwah ke tengah hutan. Maka biarpun dia nyembah matahari, nyembah berhala, dia adalah ahli surga. Ayo. Kenapa? Karena dia tidak ngerti syariat, nggak ngerti halal ha, haram. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Isra ayat berapa? 15 nggak salah. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Kami tidak akan menyiksa siapapun sampai datang kepada mereka utusanku, utusan Allah. Utusan Allah dan Rasulullah. Dan Rasulullah nggak bertemu dengan mereka, tapi utusan-utusannya Rasulullah, utusan-utusan. Jadi wakilnya Rasulullah, ulama wakilnya Rasulullah. Jadi kalau di kampung tersebut belum ada utusannya Rasulullah, belum ada ulama, maka dia adalah bebas dari dosa. Seperti orang gila, seperti anak kecil, seperti orang yang bisu dan tuh, tuli, karena nggak dengar. Paham nggak? Itu satu seragam, satu makna difahami. Maka disimpulkan dari ini semua bahwa Bapak Ibu Nabi Muhammad adalah di surga. Jangan seperti sebagian orang yang mulai mengungkit-ungkit ayah ibu, ayah anda Nabi Muhammad di neraka. Ini kurang ajar benar. Ayah ibu Nabi Muhammad meninggal sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi. Lah kok masih kurang ajar? Ada hadis riwayat Imam Muslim. Imam Bukhari juga Bahwasanya bapak Nabi Muhammad di neraka. Eh, hadis sesoleh apapun kalau bertentangan dengan Al-Qur'an ditinggalkan hadis tersebut. Al-Qur'an sudah berbunyi Al-Quran berkata Allah berfirman wa kunna mu'adzibina kami tidak akan menyiksa siapapun sampai datang utusan. Sementara antara Nabi Muhammad dengan Sayyidina Isa itu masa fatrah nggak ada utusan. Berarti bapak ibu Nabi Muhammad hidup pada masa tidak ada utusan. Berarti apa ahli surga. Ada orang sakit dikit-dikit ngungkit nih. Pokoknya tolik Bukhari. Kita juga tahu hadis itu. Tapi Al-Quran coba dengar ini. Wa kunna mu'adzibin. Maka empat tersebut. Ibu paham ya? Jadi seseorang kalau memenuhi empat ini. Maka dia sudah wajib melakukan kewajiban-kewajiban. Yang pertama berakal. Yang kedua sudah balik. Bisa dengar Atau bisa melihat. Pernah dengar syariat Islam. Pernah dengar dakwah Islam. Maka ini orang yang punya beban kewajiban untuk nerima yang kelima Islam. Jadi kalau ada orang pernah orang punya lima ini kok tidak masuk Islam neraka. Misalnya ada orang yang di kiri kanan kita. Dia balik berakal dengar pengajian dengar ya. Ustaz dengar tentang Islam dengar, Matanya bisa melihat semuanya. Lah kok nggak mau masuk Islam, maka di dalam neraka jahat Jahannam. Tapi yang di tengah hutan sana beda. Berarti setelah empat wajib mengambil yang kelima berarti Islam. Dan setelah itu punya kewajiban-kewajiban. Maka sekarang suruh lihat diri sendiri Bapak Ibu berakal atau tidak. Gila. Tidak gila, balik. Balik. Kemudian apa? Bisa dengar, bisa ngelihat. Kemudian pernah dengar Islam, sering ngaji. Baik. Berarti wajib sholat atau tidak? Masuk kewajiban-kewajiban. Selesai. Itu namanya orang mukallaf. Baik itu sekelumit tentang mukaddimah. Jadi ada tahu makanya makanya kalau sudah kita merasa diri kita mukallaf orang yang punya beban kewajiban yuk kita belajar ilmu tentang kewajiban-kewajiban. Setelah tahu ibu punya beban kewajiban baru pertanyaan setelah itu apa sih kewajibanku? Kan gitu. Baru nanti belajar. Kewajibanku adalah sholat. Kewajibanku adalah bayar zakat. Kewajibanku adalah terusnya. Nutup aurat. Kewajibanku adalah ini. Lalu setelah jadar bahasanya kita punya kewajiban. Setelah itu ada rincian nanti. Rinciannya awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilah. Jadi setelah orang punya empat, maka nanti kenal Allah masuk Islam. Harus kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali. Harus yang diurus adalah urusan hati dengan Allah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu kita benahi adalah keimanan. Alhamdulillah semuanya adalah ahli iman. Kita bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah dengan hati Bu tidak ada tuhan selain Allah Dewa bukan Tuhan. Itu hayalan orang Hindu dan Buddha. Ini Roro Kidul hayalannya panembahan Senopati. Apalagi yang percaya ada Nyi Roro Kidul, ada Putri Laut Selatan macam-macam. Semuanya klaim punya punya hantu yang beda-beda. Biar negerinya itu ditakuti. Jadi kalau orang daerah selatan punya putri laut selatan, kalau di daerah Poposara punya Nyi Roro Kidul. Ya? Tidak, Tuhan kita hanya Allah. Selain itu bukanlah Tuhan. Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi mulia, Nabi agung. Tuhan hanya satu, tunggal. Ini harus kita pahami. Dan Tuhan itu dari dahulu ada, tidak berpermulaan. Maka nanti akan memahami ibu bapak sifat-sifat 20 yang selama ini kita hafal Allah wujud kita bako mukhalafatul lil hawadisi qiyamu binafsihi wahdaniyat qudrah iradah ilmu hayat sama basor kalam qadiran muridan aliman hayyan samian basiran muttaka dua 20 itu sifat yang wajib kita ketahui dan ketahuilah sifat Allah itu lebih dari 20. Semua sifat kemuliaan itu adalah milik Allah. Allah yang maha kasih. Allah yang maha memberi hidayah. Cuman kenapa kok dibahas dengan sifat 20 itu? Karena itu yang terpenting bu. Orang sering salah paham di yang 20 itu. Kalau sifat yang lainnya, udah. Tidak ada perbedaan. Allah yang beri hidayah, selesai. Allah maha kasih, selesai. Tapi kalau sifat wujud, untuk menekankan kidam dibahas wujud Allah maha A, ada sebab ada orang yang mengatakan Allah tidak ada Tuhan tidak ada itu pasti kemlinger satu aja sifat sekarang kita mempelajari sifat wajib bagi Allah wujud Allah itu ada nah pun meyakini tentang adanya Tuhan Allah itu sangat gampang bu semua manusia ini alhamdulillah untuk mengukuhkan akidah kita itu sangat gampang. Semua orang yang berakal itu mempercayai adanya Tuhan. Cuman mereka salah alamat. Biarpun kita ketemu di tengah hutan, ada orang menganggap rajanya itu Tuhan. Jadi mencari Tuhan itu sudah fitrah manusia. Hanya orang gila yang enggak mencari Tuhan. Di Jepang, matahari jadikan Tuhan. Di Persia, api jadikan Tuhan. Ada di sebagian belantara, harimau jadikan Tuhan. Di daerah Sumatera mana itu, di Kalimantan mana, ketua sukunya jadi Tuhan. Jadi mencari Tuhan sudah fitrah. Jadi kalau sudah urusan Tuhan itu sebenarnya kesepakatan semuanya. Cuman Tuhan itu bagaimana sih? Maka dilanjutkan sifat-sifat yang selanjutnya. Tuhan maha tunggal. Tuhan tidak seperti kamu. Lah kalau raja itu kan seperti kamu, sakit, mati, nggak mungkin Tuhan. Jadi nanti dengan sifat-sifat 20 itu Pertama sudah kesepakatan. Orang manapun percaya adanya Tuhan. Orang Kristen percaya Tuhan, orang Hindu Buddha Tuhan, orang eh, Buddha. Nah, sekarang ayo kita rinci. Tuhan yang benar tuh kayak apa sih? Gimana sih untuk memahaminya? Tuhan benar adalah Tuhan yang maha tunggal. Dan bukan berbilang. Maha tunggal nanti dirinci semuanya. Dan Tuhan tidak seperti manusia. Dan tidak seperti apapun laisa kamitsli syai' mukhalafah lil dan Tuhan dahulu, dahulu. Ini adalah pembahasan nanti Ibu, hanya sekedar saja bahwasanya ketahuilah bahwa Ibu para bapak bahwasanya Tuhan itu maha ada. Ada yang tidak percaya adanya Tuhan itu adalah bukan orang yang berakal. Biarpun di tengah hutan belantara pun ternyata mereka membuat Tuhan-Tuhanan. Jadi sudah fitrah manusia. Cuman untuk mengetahui kebenaran Tuhan tidak bisa kecuali dengan yang namanya syariat syarak. Kalau orang semuanya percaya adanya Tuhan, akan tapi dikukuhkan bahasanya Tuhan hanya satu, kul huwallahu ahad, Allah Maha Tunggal dan seterusnya. Ini saja Ibu, ini sekelumit saja, kita akan belajar akidah biarpun tidak sekarang. Ini mukadimah saja. Sebenarnya silsilahnya belajar begitu. Alhamdulillah kita semuanya sudah beriman. Tuhan percaya pada Allah, Allah Nabi Muhammad utusan Allah, yang tidak percaya Nabi Muhammad sebagai utusan Allah maka hukumnya adalah dia kafir keluar dari iman. Baik sampai di sini dulu Ibu, insyaallah persiapan pertemuan yang akan datang persiapannya adalah belajar fikih haid. Ada tambahannya akhlak, akhlak harus selalu ada, Bu. Akhlak ada sisipan saja nanti. Kita sudah mulai melangkah kepada fikih haid. Dan Ibu tidak usah khawatir tidak keluar dari madhab Imam Syafi'i. Nanti kalau ada kiai protes, suruh datang aja ke sini. Sebab kadang-kadang dengan rumus-rumus baru kita itu ada yang protes, tidak, saya nggak ngarang. Semuanya ada di kitab-kitab, cuman sudah kita kemas dalam bentuk baru, sehingga nanti lebih mudah untuk difahami. Yang pernah belajar ilmu head, ternyata nanti berbeda, bolehlah datang nanti saya jelaskan ya. Jadi ada ilmu head praktis dan bukunya sudah ada, dan rekamannya juga sudah ada, videonya juga sudah ada. Cuman selalu kita sisipkan, kita tidak membuat komik video head secara khusus. Insya Allah akan dibuatkan video head secara khusus yang mudah untuk dipahami. Baik ini saja yang mau ditanyakan dipersilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya silakan kepada ibu atau bapak-bapak yang ingin bertanya baik dari ada wilayah Abuya yang tadi sampaikan atau yang lain. Maaf ya, pengumuman setengah delapan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya saya tanya sebagaimana yang telah tadi disampaikan tentang hadis wa'amalakum bismillah dan seterusnya ada kata-kata yang qadrimu itu sebatas apa yang dicontohkan oleh Rasulullah memukul anak itu karena sebagian pesantren juga ada yang menerapkan e, pendidikan anak pun sampai ditampar gitu diurusi tidak tahu atau jadi apakah kalau zaman dulu masih banyak yang mungkin dan eh, tidak sedikit sebagian ulama kiai yang menerangkan satu kekerasan seperti itu tapi memang ujungnya tak eh, ikut juga taat juga itu anak gitu. tapi apakah zaman sekarang masih eh, bisa diperhatikan seperti itu terima kasih Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alaiha inda asrin. Jadi hendaknya dipukul anak itu kalau nggak mau melanggar di saat umur 10. Tapi kita harus tahu pukulan. Pukulannya bukan pukulan yang menjadikan bukan bokem, bukan tempeleng, bukan. Pukulan peringatan. Telah salah siapapun dia kalau menegakkan pukulan yang sifatnya menghajar. Itu bukan pendidikan Islam. Kalau merotan beberapa berapa saja. Sampai dikatakan dunia istri. Bahkan mengatakan lebih dari 10 sudah suatu bentuk kedoliman. Lebih dari 20, ada yang mengatakan 10, ada 20. Jangan sampai kepada adnal had. Had paling rendah adalah 40. 40 rotan bagi minum khamr dan separuhnya bagi budak adalah 20. Maka jangan lebih dari 20 sebagian mengatakan begitu. 20 cambuan bagi orang gede bukan anak kecil. Tapi kalau anak di bawah 10 tahun nggak ada. Hah? Dan lidinya pun ya, ya sesuatu yang kecil jangan sampai membekal sampai oh, itu bukan. Jadi pendidikan memukul yang diajarkan pada Nabi itu bahkan sampai mengatakan ujung siwak. Misal alat siwak eh, ini Eh, kamu ini nakal. Bukan gembok itu dah. Itu adalah beda. Tidak diperkenankan yang demikian itu apapun bentuknya. Itu keboliman enggak boleh. Biarpun pondok. Memang ada sebagian pondok dengan cara semacam itu dan akhirnya sadar ya. Tapi kita tidak jangan menerapkan yang demikian itu. Makanya anak-anak kecil di pesantren yang usia-usia SD itu tidak diperkenankan untuk dipukul. Kalau mau tidak susah diatur ya dipulangkan saja deh, selesai. Cuma alhamdulillah tidak tidak banyak yang tidak bisa diatur anak-anak kecil nggak sampai dipukul. Di pondok itu banyak 200. Oh, ada 200 yang di depan 200 mau ada 400 lebih. Anak-anak kecil mereka tidak perlu sampai dipukul. Tapi kalau sudah memang kita himbau jangan pakai pukulan. Pukulan dan sekedar peringatan saja, ada rotan di depannya saja. Tapi tidak akan dipukulkan beneran itu. Tapi jangan dikasih tahu sama anak-anak itu nanti. Nanti oh, pukulannya tidak. Dia hanya sekedar untuk untuk nakut-nakuti saja, bukan untuk ngedar bahwasanya nanti akan dihukum. Tapi tidak diperkenankan secara sesungguhnya di bawah usia 10 tahun. 10 tahun ke atas kalau belum balik ada batasnya. Tapi kalau sudah balik pun tidak boleh lebih dari yang kita sebutkan tadi. Sebagian tidak boleh mengatakan tidak boleh lebih dari 20. Sebab hatnya orang budak adalah kalau minuman keras, minuman keras ada 40, kalau budak 20. Kemudian ada had kodep 80 bagi orang yang yang budak adalah 20, 40. Maka tidak boleh lebih dari 40. Ada yang mengatakan tidak boleh lebih dari 20. Artinya memang ada batas dan aturannya. Jangan, jadi kalau punya pondok lebih baik kita dengan kelembutan, dengan cara yang baik, dengan cara nasihat, disentuh hatinya, dan begitulah hukumnya. Jangan main pukul. Rotan pun adalah rotan yang wajar. Bukan sampai babak belur kayak kemarin dihukum gara-gara nyuri. <laughs> tidak macam-macam itu. Jadi pukulan tidak zaman dulu, zaman sekarang tetap ada. Cuman cara pukulnya pun harus ada aturan. Karena pukulan itu bukan tujuan. Pukulan hanya sarana agar orang itu ke bawah. Kepada kemuliaan agar anak itu bisa patuh dan tunduk kepada undang-undang. Dan kemudian semakin sering dihukum pun kadang semakin kebal dengan pelanggaran, dengan hukuman. Kalau sering dipukul tebal lah. Ya. cuma sepuluh mah enteng ya. sepuluh aja lah. Ya, Nakal dulu ala 10. Sama-sama dipukul nakalnya tiga kali sekali aja pukulnya sekali nanti. Nakalnya nambah lagi. Ah sudah ketahuan karuan deh. Wah. Tebal. Sementara yang diinginkan adalah kesadaran dengan kelembutan. Baik, khususnya anak-anak, ibu jangan main tempeleng, main pukul, anak kecil, apalagi anaknya sendiri. Anaknya orang saja nggak boleh, ya. Jangan tonton anak pakok, pakok. Baik ini saja Allah alam bisawab. Ada pengumuman ya sambil nunggu pertanyaan. Nanti ada silaturahmi nasional. Maulid Akbar di pesantren Al-Bahjah Cirebon tanggal 6 Rabiul Awal bulan Maulid atau tanggal 28 Desember. Nah, 28 Desember. Kemudian bisa buat rombongan Acaranya dimulai jam 7 sampai jam 11. Itu kawan-kawan kita, saudara kita dari penjuru pada datang itu. Paling tidak ibu bisa menyaksikan atau hadir di sana. Biarpun setahun sekali deh. Eh, setahun sekali buat rombongan. Jangan terlalu siang. Nanti siang dapat makannya tok nanti ya. Jadi mulai dari pagi sudah di sana. Yang mau nginep ada penginapan disiapkan ala kadarnya. Untuk munjuk, untuk untuk meluruskan punggung saja. Jadi kapan itu? 28 Desember atau tanggal 6 Rabiul Awal. Baik, kemudian juga ini ada rombongan. Kemudian juga ada Maulid di Ar-Rahman. Apa ini? Pengajian. Pengajian di Ar-Rahman ini pengajian di Ar-Rahman ya tanggal 25 2 November. Pengajian apa? 22 ya? Pengajian Bu ya, ya. Malam Malam Ahad. Pengajian malam Ahad dengan kami 22 November. Sabtu malam Ahad 22 November Sabtu malam Ahad pengajian di Ar-Rahman kemudian besok pagi dengan Umi juga di Ar-Rahman besok pagi dengan Umi pengajian di Ar-Rahman kalau ibu buru-buru pengen belajar head besok juga langsung bisa head di sana Ar-Rahman karena ibu sudah belajar lama itu murid paling pertama itu ini ya jadi di Ar-Rahman kemudian nanti sore Umi ngajar di pengajian Umi di Pancasan al-muawana jam 4 sore menjelang maghrib insyaallah itu saja kemudian jangan lupa untuk diinformasikan sekaligus diikuti bukan ditonton ya diikuti adalah pengajian kami setiap Senin pagi di Siraman Kolbu, Kolbu di MNC TV siaran langsung setiap Senin pagi ibu bapak bisa menginformasikan kepada saudara yang jauh biar sambung nanti biar sambung dengan belajar dengan belajar belajar sehingga semuanya bisa tambah ilmu semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala baik yang lain pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Uh, saya Kebetulan teman kantor saya uh, eh, dia sholat, sudah ke haji, sudah umroh, uh, puasanya juga rajin. Ternyata dia seorang gay. Gitu. Geng apa itu? Uh, dia sukanya sama laki-laki sama laki-laki. Uh, dia udah empat bulan belum menikah. Uh, dia ngomong, ini hukumnya seperti apa? Terus yang kedua, uh, mungkin kalau yang belum menikah biasanya suka uh, maaf gitu, uh, melakukan sendiri gitu laki-laki atau perempuan jadi dia merasakan nikmatnya sendiri buat sendiri nah itu untuk juga apa maka itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh, yang namanya penyakit sehingga kalau sudah namanya penyakit kelainan seks sehingga seorang wanita kalau sudah senang sama wanita biarpun diberi seorang laki-laki dia tidak pernah keluar dari kodratnya. Tidak ada keturunan, tidak ada ini dan itu pelanggaran dan hukumnya dosa itu dosa gede. Bahkan sebagian mengatakan hukumannya lebih gede daripada perzinaan itu sendiri. Ada sebagian ulama sampai dibakar. Cuman yang bakar itu lemah. Tapi dihukum seperti orang berzina. Laki dengan laki-laki sama. Cuman kalau ibu bertanya, itu bukan terjadi di kalangan orang pegawai saja. Yang kami sampaikan di kalangan orang yang katanya mengemban ilmu. Di dunia pesantren itu yang Miris sekali. Kalau orang di luar mungkin karena tidak punya pengalaman agama dan sebagainya. Akan tapi kadang di dunia pondok pesantren itu. Sampai ada seorang anak bercerita siapa yang melakukan pertama? Ustadz saya, kiai saya. Oh, kiainya. Innalillah. Kalau betul omonganmu kau keluar dari pondok itu dan pergi saya arahkan ke tempat pondok yang jelas. Laki dengan laki. Dan kalau laki-laki dengan laki itu aman, gak ada yang curiga. Seolah-olah jadi mengawalnya, seolah jadi nggak tahu. Dan terus berlanjut. Nah, dan dosa besar. Cuman karena dia adalah orang yang ahli haji dan umroh dan sholat, semoga Allah memberikan tobat sesegera mungkin. Tentang dosa-dosa. Kalau bicara dosa adalah dosa. Perlu diingatkan disentuh hatinya dengan kemuliaan. Takut kepada Allah. Ada yang mengatakan tidak bisa. Oh, enggak bisa. Asalkan dia takut kepada Allah. Sama bagaimana ada seorang pezina, pezina, pezina. Allah maha pengampun asalkan berhenti. Pezina kan urusan syahwat. Sama dengan dia. Syahwat bisa dikekang dengan cara yang halal. Sama-sama sebetulnya. Hanya karena sudah kelainan. Padahal kalau disaksikan seorang perempuan, dia bisa memuaskan dengan seorang perempuan. Mak bisa sebetulnya, cuman karena apa? Dia sudah terbiasa dengan laki-laki, maka puasnya dengan laki-laki dan itu kelainan dan itu bahaya sekali. Dan itu nular. Sehingga dalam dunia psikologi juga ada namanya homo itu homo aktif dan homo pasif. Ada aktif, pertama pasif dulu karena sering diperlakukan begitu penasaran, akhirnya jadi aktif juga. Karena dia diperlakukan. Makanya hati-hati kalau punya anak, mohon maaf punya kelebihan fisik, ganteng dan sebagainya di pondok ini betul-betul kontrol. Harus dikontrol. Itu kayak dideketi oleh kumbang-kumbang itu. Lah pengalaman subhanallah, semoga Allah mengampuni. Kita pernah suatu kita masuk pondok, kita tidak ngerti. Ada orang pada datang, apakah saya putih atau tidak, Allah alam, saya tidak tahu melihat saya di sini. <laughs> Akhirnya udah datang ke saya, ada sudah mulai ustaz, itu kakinya numpang di saya, saya tidak ngerti numpang di sini, dekat ngasih kue, ngasih ini. Baik benar nih, masya Allah, enak benar baik. Kita ngerti polos, belum ngerti apa-apa kayak begitu. Akhirnya betul suatu malam ada yang datang, dan orang datang, katanya kalau datang tidur ya, tidak ada masalah om tidur ya, tidur sampingan. Eh mulai jahil rupanya. Ah, ini saya baru kepikiran. ya. Lalu baru betul ada di tempat semacam itu baik nasi kue dan sebagainya Allah maka setelah itu kita putuskan kita tidak urusan dengan dengan tempat-tempat semacam itu maka anak hati-hati haram dan haram dan haram kalau bisa dibuat, membuat pendekatan yang halus ibu karena dia ahli iman buktinya masih haji masih umroh hanya mungkin tidak ada yang pernah menjelaskan atau mungkin dia yang musibah lagi dia berkawan dengan ustadz yang begitu juga dipikir muftinya ustadz itu itu yang paling masalah makanya kita ngomong kalau sudah ustadz rusaknya lebih banyak mungkin dia pengen tobat mendengar ceramah kini sadar. Tapi katanya, oh, katanya Ustaz. Bahkan suatu ketika ada Ustaz ngomong, itu kan dosa kecil, kayak orang onani saja. Astagfirullahaladzim. Kalau onani itu dengan tangannya sendiri. Kalau itu lihat membuka aib auratnya orang. Dan kelainan, melanggar Rasul. Astagfirullah. Ada. Kita jaga anak kita. Jaga, jaga urusan ini. Jadi tantangan kita besar. Perzinaan juga ngancam anak-anak kita di luar. Ternyata masuk pondok pun juga ternyata ada penyakit begini. Bingung nanti akhirnya. Di rumah televisi rusak mau di mana ya. Surga nanti yang enak insya Allah. Panjang umur saya. Baik, ada pun mohon maaf. Untuk melampiaskan syahwat dengan tangan sendiri. Bukan sebuah kemuliaan. Dan memang ada efeknya. Efeknya adalah. Bahkan kalau sudah orang terbiasa dengan yang demikian itu nanti bisa saja di saat sudah menikah pun dia lebih senang dengan hal yang demikian itu. Karena secara secara psikologi kalau orang melakukan dengan tangannya lebih cepat, lebih praktis katanya semacam itu. Kadang kita menemukan pasangannya tidak tidak aktif, tidak apa, makanya dia lebih senang dengan tangannya sendiri karena kebiasaan. Sebab kalau dengan tangan sendiri seseorang bisa mempercepat prosesnya itu dan selesai. Dan itu bisa memperlambat orang untuk menuju yang halal. Sehingga ada orang tidak menikah-nikah, rupanya dia punya hobi yang demikian itu. Sehingga sampai hobinya adalah setiap saat, saat melihat layar kotor, film-film kotor, dan dia memuaskan dirinya sendiri. Sampai dia tidak berminat untuk menikah. Dan itu ada. Zina juga tidak, dengan laki-laki tidak, tapi dengan dengan onani. Maka hukum onani atau masturbasi adalah haram. Maka bagi siapapun yang diuji oleh Allah dengan syahwat yang besar, maka segera saja menikah dan ketahuilah dengan pernikahan akan ada keturunan dan kemuliaan. Jadi nggak ada perlunya yang demikian itu. Hanya kalau dibanding mana lebih gede daripada berzina. Naudzubillah, zina adalah dosa amat ke gede. Akan tapi yang demikian pun kadang juga mengarah kepada dosa yang luar biasa besar. Yaitu kapan? Di saat menghayal-hayalkan orang lain dan seterusnya. Mustahil tidak menghayalkan. Ah, ini maka itu adalah suatu dosa maka segeralah menikah ngapain dengan cara semacam itu oh, Allah membuka pintu halal sampai dikatakan bahwa Allah memberikan kepada hambanya adalah syahwat. Syahwat. Akan tapi Allah pun juga memberikan saluran untuk memuaskan syahwat yang bersih dan halal, yaitu pernikahan. Di situ ada kasih, ada cinta. Kenikmatannya tidak bisa dibanding dengan dengan dengan tangan sendiri dan sebagainya. Akan tapi ketahuilah, kalau dengan tangan pasangannya boleh, Seorang istri ingin cari kepuasan dengan tangan suami atau seorang suami, mungkin seorang istri udur. Makanya kami selalu mengingatkan, jadilah istri yang cerdas. Ini pendidikan keharmonisan rumah tangga. Jadilah istri yang cerdas, aktif, inovatif. Jangan kalau kirian lagi M, lagi men, langsung libur semuanya. Sak bikin kopi libur, bangun malam libur, masakin sarapan suami libur. tidak, bangun malam tetap buatin kopi suami yang lagi sholat malam. Hebat. Adapun kepuasan sang suami bisa kalian bisa ibu-ibu penuhi dengan kecerdasan. Yang haram hanya masukkan ke tempat itu. Akan tapi kalau seorang istri memuaskan suami dengan tangannya sang istri atau dengan kelihayan sang istri, tidak haram. Asalkan bukan di tempat yang depan dan belakang. Selesai dan mungkin. Sementara seorang suami kalau sudah keluar manis selesai, tuntas urusannya. Hanya kadang istri bodoh, istri bebel, istri gak cerdas, nah, istri bahlul, masih diberi oleh Allah tangan, diberi kelihayan. Biarin sampai suaminya semalam suntuk tuh pusing gitu Oh. Jadi istri yang cerdas, ngerti ya, itu adalah tidak. Bahkan kami himbau termasuk umik mungkin seorang istri dalam keadaan capek, mungkin sakit fisiknya tidak bisa melakukan dengan yang itu. Tapi dia masih diberi oleh Allah yang lainnya. Suami kalau sudah itu tuntas selesai, tenang dia. Ini termasuk ilmu ilmu yang lain yang harus kita berikan kadang begitu lebur sudah masya Allah sudah begitu headnya 14 hari kan. <laughs> nasib tuh nasib nasib nasib untung istrinya solehah solehah semuanya begini kalau istrinya bahlul ya bahlul juga akhirnya bahlul saat suaminya bahlul ketahuilah <laughs> ini diantaranya tapi kalau dalam keadaan head hukumnya haram Allahu a'lam bisawab Baik silahkan. Silahkan, silahkan. Ada mic-nya? Mikrofonnya? Ada dekat tadi. Diambil mikrofonnya. Ah, agak dekat sedikit biar biar waktunya tidak sama. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Bu ya, motornya mau tanya tentang ya kenapa beberapa organisasi atau beberapa paham uh, memiliki pendapat bahwa Manusia itu paham yang sesat. Mohon uh, eh, hati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang tidak mengerti tentang sesuatu, maka tidak boleh berbicara tentang sesuatu. Kalau ibu tidak ngerti getuk, jangan cerita tentang getuk. Orang Jawa Timur yang boleh cerita tentang ketuk lindri. Kalau orang nggak ngerti tentang Maturidiyah, ngomong Maturidiyah tetap salah. Kalau pengen tahu tentang Maturidiyah, tanyakan kepada orang yang kenal Maturidiyah. Kita itu punya akidah adalah ahli sunnah wal jamaah asyariyah dan Maturidiyah. Maturidiyah adalah dipimpin, Maturidiyah adalah dipimpin apa berpusat sentralnya adalah kepada Abu Mansur al-Maturidi seorang pakar akidah ahli sunnah wal jamaati dan dia adalah tokoh besar, ulama besar dan banyak pengikutnya dari orang-orang yang bermadhab Imam Abu Hanifah. Kalau Maturidiyah banyak pengikutnya orang dari India. Akidahnya ada selamat. Kalau ada yang mengatakan sesat, sesatnya di mana? Dia tidak ngerti. Bahkan bukan saja Maturidiyah. Orang-orang sekarang itu yang suka membid'ahkan, mensyirikkan, mengkafirkan, jangan deket-deket. Semuanya salah. Imam Abu Hasan Ash'ari juga dikatakan sesat. Ash'ariyah sesat, Maturidiyah sesat. Yang selamat dia kok yang suka mengkafirkan itu. Itu adalah muncul dari orang nggak bertanggung jawab. Itu orang-orang yang dikit-dikit bid'ah, sesat, kafir. Perlahan nanti maturidiyah sesat. Sementara sudah dijelaskan bahwa akidah ahli sunnah wal jamaah itu tersimpulkan dalam dua kelompok besar yaitu maturidiyah dan asy'ariyah. Selebihnya, hmm, no. Tidak. Ada pengen menambah yang ketiga, itu adalah tambahan akhir zaman, asyariyah dan sebagainya. Dari mana itu muncul? Tidak. Anehnya Asy'ariyah sama Maturidiyah. Ahli hadis dan semuanya bukan pembahasan di sini. Imam Abu Hasan Asy'ari ahli hadis, Imam Abu Hasan ahli hadis. Hanya ada dua, Asy'ariyah sama Maturidiyah adalah akidah yang benar. Baik ini saja insyaallah ya. Kesalahannya adalah tidak bisa menjelaskan kesalahannya karena akidah hak Abdullah Hasan Asyari akidah hak benar dan disyarahi oleh ulama penjuru dunia. Tidak ada seorang alim kecuali kembali dalam urusan akidah kepada Imam Abu Hasan Al Asyari atau Abu Mansur Al Maturidi. Nanti ada Imam Abu Ja'far atau Hawi punya buku tapi tidak punya pengikut banyak. Namanya Imam Tohawiyah, namanya akidah Tohawiyah. Imam Abu Ja'far atau Hawi adalah tidak beda dengan Abu Hasan Al Asyari dengan Abu Mansur Al Maturidi. Jadi ada kita juga punya buku uh, eh, akidah atau hawiyah dengan syarah-syarahnya maka itu tidak bertentangan dengan akidah Maturidiyah dan akidah uh, al Ashariyah Baik, ini saja insyaallah. Yang barangkali ada Abu ya masih ada waktu? Ada, bukan tidak apa-apa, Pak. Duhur jam berapa? dur jam berapa? Hah? 11.40. Ya, masih ada dikit lagi. Satu lagi kan. Assalamualaikum Bu ya. Assalamualaikum. Eh, kami mau menanyakan tentang masalah kementerian hati. Jadi seringkali ketika majlis taklim atau di sini atau di tempat yang lain gitu, rasa itu hati tenteram gitu Bu ya. Kemudian ketika udah keluar mungkin dengan masalah macam-macam gitu, kita kadang kesel sendiri. Kenapa rasa nikmat yang di majlis itu nggak bisa istiqomah gitu Bu ya? Mohon jalan keluarnya Bu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi satu lagi? Tadi ada yang sudah angkat, sudah terlanjur angkat tangan. Kalau tidak cukup satu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebaik-baik hamba adalah yang sadar akan kekurangannya. Anda sadar kekurangannya. Tentramnya di dalam masjid saja. Kalau sudah keluar, maka menjadi tidak tentram. Berarti berbanyaklah menghadiri majelis-majelis. Kalau bisa menjadi pengurus majelis dan seterusnya. Adapun masalah ketidaktentraman di luar macam-macam. Memang di luar itu memang selalu membuat tidak tentram. Orang cari dunia pun juga tidak tenang. Mendapat uang pun juga tidak tenang. Akan tapi dunia kan harus dicari untuk beri nafkah untuk anak istri. Kalau suruh milih, orang yang kenal Allah saya pengen duduk di rumah tapi dicukupi nafkah kan begitu. Jual beli itu nggak enak. Harus capek pergi pasar panas ya, Cuma karena itu tuntutan kalau tidak menjadi menjadi haram. Maka dari itu jalani hidup adalah dengan Allah. Kalaupun Anda perusahaan di luar seperti di dalam majlis. Kalau Anda dagang yang jujur. Diingat Allah. Maka dibiarpun kita di tempat manapun, hati kita tenteram karena nyambung dengan Allah. Makanya itu adalah syab seorang hamba, seorang pemuda yang qalbuhu mu'allakun bil masajid yang hatinya itu terikat dengan masjid dengan majelis mulia. Jadi ibu tidak harus di masjid terus. Kalau mendengar cerita tadi, tentrem di masjid bagus. Akan tapi bagaimana diterapkan di luar. Katanya belum istiqomah. Bagus kalau sadar belum isti istiqomah. Yang menjadi masalah itu tidak istiqomah, nggak sadar. Sehingga betul menjadi orang macam-macam. Kalau di masjid, di masjid, di luar sudah nggak ada hubungannya dengan mas masjid. Tapi kalau ada kesadaran bahasanya, aduh saya di luar kok masih begini, sadar lumayan. Yang sadar itu lumayan, ada benih, ada bibit untuk bisa benar. Cuman maka dari itu bagaimana ibadah itu biar tidak berat. Orang tidak harus di masjid saja, orang tidak harus berpikir saja. Bagaimana ibadah kita akan permudah menjadi dalam segala aktivitas kita. Yang kerja cari uang ketahuilah, kalau ada orang kerja cari uang untuk mencari nafkah, yakini kalau itu adalah perintah dari Allah dan Rasulnya, seperti orang jihad di jalan Allah. Kadang sudah menjadi hawa nafsu. Nanti muncul orang yang meninggalkan pekerjaan, ngaji tok, keliling dakwah tok. Kenapa? Saya ingin cari ketentraman dalam berdakwah. Istrimu di mana? Istrimu butuh makan. Ini sudah masuk hawa nafsu sudah. Jadi supaya normal nanti, jangan-jangan masuk hawa nafsu nanti. Akhirnya di majelis kok. Akhirnya tak tanya, istrinya dibiarkan tidak ketakutan di rumah. Nanti setelah itu ketentraman itu akan ditemukan di saat orang itu adil. Adil dengan istri, adil dengan anak, adil dengan keluarga, adil dengan ini. Maksudnya gimana? Haknya orang yang ada di rumah, haknya orang yang ada di rumah untuk mendapatkan pengayoman. Sampai Rasulullah sendiri kalau mau ibadah ke masjid, itu minta izin kepada Siti Aisyah. Ya Aisyah, ini adalah malammu. Ini adalah giliranmu. Apakah kamu izinkan aku untuk pergi ke masjid? Ini. Jadi jangan sampai menganggap kebaikan hanya di dalam masjid saja. Jadi perasaanmu itu adalah benar, kalau di luar itu adalah kondak tentrem dan sebagainya. Tidak tentremnya adalah karena di luar memang banyak hal. Tapi ketahuilah bahwa bagaimana kita dimanapun berada, tetap berusaha menyambungkan hati kita ke tempat yang mulia. Bekerja, saya harus bekerja yang halal bersih, karena aku akan berikan nafkah untuk anak istriku. Dan seterusnya, saya pergi kemanapun pergi adalah nyambung hatinya dengan tempat yang mulia. Tidak harus kita meninggalkan tempat-tempat tersebut, sehingga pengen tentrem saja di masjid nah di masjid saja nah, ijab majlis terus akhirnya nafkah keluarga tidak dipenuhi akan masuk bab dosa yang lain lagi dan begitulah setan menggoda dan setan itu menggoda halus kadang setan itu misalnya mengajak seseorang itu keluar dari tempat yang baik seolah-olah menuju tempat yang baik lagi padahal bukan ingin menghadarkan ke tempat yang baik lagi ingin diajak keluar dari tempat ini sampai di luar tidak dimasukkan lagi ke tempat yang berikutnya. Hawa nafsu dan setan itu kadang ngajak ibadah, ngajak ngaji kadang-kadang. Masya Allah saya tentrem ngaji, sementara ibunya di rumah sakit nggak ada yang nemeni. Istrinya di rumah, anaknya di rumah, dan semua punya aturan masing-masing. Apa yang seharusnya dilakukan kepada anaknya? Apa yang seharusnya dilakukan kepada istrinya? Tentunya di situ ada kaidah harus kebatuan kepada imam. Kalau kalian imam, kalian seorang imam kan? Imam yang ngayomi anak-anakmu yang ada di rumahmu. Kalau ada yang tidak patuh, itu pelanggaran misalnya. Ini harus dibenahi. Harus ada hukuman. Hukuman yang indah. Hukuman yang baik. Bukan dengan tempeleng dan sebagainya. Baik, yang diinginkan oleh Sabda Nabi SAW termasuk dimaksud ke sabda Nabi, Syabun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seorang anak muda seperti ini yang bertanya. Hatinya dengan masjid, biarpun di luar sana. Istiqomah di luar, caranya yaitu. Jangan harus kita di masjid saja. Nanti kalau basuk berjenuh, malah berbahaya lagi, malah tidak senang dengan mas, masjid. Jalani wajar saja. Yang harus kerja ker kerja. Hari ini mau kerja kerja, besok kerja, oh sebulan sekali saja kan, seminggu sekali kerja kerja, cari duit cari duit, tapi hatimu nyambung ke tempat yang mulia itu menjadikan ibadah itu seni. Sampai kata Ibn Atha Yasakan dari ketanda kasih sayang Allah itu Allah menjadikan ibadah tidak satu model. Tapi Allah menjadikan ibadah itu macam-macam. Ada zikir, ada sholat, ada sedekah, ada silaturahmi. Kalau ibadah hanya sujud tok pusing kita ya lagi bermacam-macam agar irama apa ibadah itu enak. Ini saja cuma doakan hanya oh harus majelis ilmu masuk bab syahwat nanti, hawa nafsu. Ini saja cukup. Kita tutup dengan doa. Jangan lupa besok pengajian Umi di Ar-Rahman. uh, Umi juga dengan beberapa sahabat-sahabat semuanya, ibu-ibu, Umi pengen mengadakan acara maulid di Bogor. Karena ada maulid besar di Cirebon sudah ada. Kita juga ada pengen Umi pengen ngadakan maulid besar khusus ibu-ibu semuanya di Bogor tidak tahu nanti sentralkan di mana yang besar begitu yang mau bergabung nanti menjadi panitia khusus bisa berhubungan dengan eh, Ibu Diana dan Ibu Rio yang ada sini nanti bagaimana membuat tim di mana tempatnya yang besar untuk ibu-ibu ada syiar begitu wanita-wanita pun juga bisa mengadakan maulid nabi yang besar gitu ya jangan bapak-bapak dok dan khusus wanita bapak-bapak di rumah saja nanti ya ini saja insyaallah kalau ini saja mari kita tutup dengan doa bismillahirrahmanirrahim Rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rahamna wa la tu'adzibna wa surna wa la tahdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tutir alaina innaka ala kulli syai'in Allahumma ya Allah berikan kepada kami ilmu yang manfaat ya Allah. Dan mudahkan kami untuk mengamalkan ilmu kami Allah. Banyak kewajiban yang kau bebankan kepada kami Tapi kami jarang ah, Banyak yang kami langgar ya Allah Maka kami mohon ampuni kami ya Allah Dan bantulah kami untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang kau bebankan kepada kami Dan mudahkan kami untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan ya Allah Yang kau larang ya Allah kadang kami, kadang kami masih melanggar Sehingga mata kami pernah melihat yang haram Mulut kami pernah mengucapkan yang haram anggota tubuh kami pernah melakukan yang haram. Maka kami mohon ya Allah, mudahkan kami untuk menjauhi segala kemaksiatan ya Allah. Puji syukur kepadamu, kau berikan kepada kami akal. Puji syukur kepadamu, kau berikan kepada kami ya Allah pendengaran atau penglihatan. Puji syukur kepadamu ya Allah, telah sampai kepada kami dakwah ya Allah. Maka kami mohon ya Allah Mudahkan kami untuk mengikuti dakwah kekasihmu Nabi Muhammad Dan jadikan kami berjuang-berjuang kekasihmu Nabi Muhammad Kami mohon jauhkan kami dari kehinaan syahwat ya Allah Jauhkan kami daripada syahwat yang busuk ya Allah Dan kami mohon mudahkan kami untuk melampiaskan syahwat Dengan cara yang mulia ya Allah Ya Allah, ya Allah Cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah Sehingga kami tidak butuh yang haram Cukupkan kami dengan yang halal darimu Sehingga kami tidak butuh yang haram ya Allah Ya Allah, ya Allah Kami mohon jauhkan kami dari zina yang hina dan kau hinakan ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang busuk dan hina dan kau hinakan kami mohon jika ada di antara kami ada hambamu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka ya Allah dan tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tetap mulia dan tutup aib mereka di akhirat sehingga di akhirat tidak keseksa lagi ya Allah dan kami mohon, mohon ya Allah Jangan sampai kami melakukan syahwan dengan cara yang haram Baik dengan laki-laki atau dengan perempuan Baik sesama jenis atau dengan lawan jenis yang haram Ya Allah, kami tidak ingin masuk dalam murkamu ya Allah Allah. Ya Allah, siapapun yang terpleset, Ya Allah, jika ada di antara hambamu, Ya Allah, yang melampiaskan syahwat dengan yang haram dengan zina, atau melampiaskan syahwat laki dengan laki, Ya Allah, perempuan dengan perempuan, Ya Allah. Kami mohon berikan kepada mereka kesadaran, sungguh kami tidak rela jika mereka terus larut dalam kehinaan itu. Ampuni mereka dan berikan kesadaran kepada mereka semua, Ya Allah. Dan kami mohon mudahkan kami untuk mendidik anak-anak kami, mengarahkan anak-anak kami, memuliakan anak-anak kami. Jangan sampai ada di antara anak kami yang lepas kontrol, Ya Allah, yang jauh dari kemuliaan, Ya Allah. Allah. Kami mohon yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rizki lapangkan, yang sempit rizki lapangkan, yang sakit sembuhkan dan panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiat. Dan kami mohon berikan kepada kami ya Allah keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Ya Allah dan jauhkan kami dari berprasangka buruk kepada siapapun ya Allah. Berprasangka buruk seburuk-buruk manusia adalah yang berprasangka buruk. Seburuk-buruk manusia yang berprasangka buruk maka kami mohon jauhkan kami dari berprasangka buruk kepada siapapun ya Allah lebih-lebih kepada sahabat-sahabat kami yang kami cintai lebih-lebih kepada orang-orang yang sangat kami muliakan lebih-lebih dengan orang yang sangat dekat dengan kami pasangan kami suami kami atau istri kami ya Allah jauhkan kami dari berprasangka buruk ya Allah dan jadikan prasangka kami selalu baik dan baik dan baik dan kami mohon ya Allah ya Allah ya Allah yang belum menikah mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan yang kau ridhoi yang kau cintai yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami rumah tangga indah di dunia